Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang mendalami amalan hati. Kita sudah membahas amalan hati yang kelima yaitu sabar. Ayat-ayat tentang sabar sudah kita bahas. Beberapa faidah sabar di dunia juga sudah kita bahas. Di antara faidah sabar di dunia ada delapan poin yang sudah kita bahas. Dijadikan imam di dunia memperoleh ma'iyatullah alias disertai oleh Allah memperoleh sholawat, rahmat dan hidayah ditolong oleh Allah dan banyak lagi seperti yang sudah kita terangkan kita akan lanjutkan Adapun faidah kesabaran di akhirat ada beberapa poin yang diterangkan oleh Al-Quran. Pertama, anna sabra min asbabil falahi wal fauz. Sesungguhnya kesabaran termasuk di antara sebab-sebab kebahagiaan dan kemuliaan atau kesuksesan. Sebagaimana firman Allah dalam Ali Imran 200 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Hai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu Bermusabaroh artinya sabar di dalam kesabaran Kesabaran itu sendiri membutuhkan kesabaran. Kadang orang tidak sabar dalam mempertahankan kesabaran. Allah perintahkan isbiru wasabiru. Bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaran kamu warabitu dan bermurabatohlah. Murabatoh sudah kita bahas kemarin berjaga-jaga di jalan Allah Azza wa Jalla. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ada empat perintah. Pertama kesabaran, kedua menguatkan kesabaran itu, ketiga bermurabatah, keempat bertakwa. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan la'allakum tuflihun agar kalian bertakwa, agar kalian bahagia. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap lafad laanlah Allah dalam Al-Quran maknanya pasti kalau di bahasa kita la itu semoga semoga kamu bahagia atau agar kamu bahagia padahal lafad laanlah Allah tersebut kata Ibnu Abbas mengandung makna yang pasti bersabarlah kalian kuatkanlah kesabaran kalian bermurabatohlah kalian dan bertakwalah kepada kalian pasti kalian akan bahagia ayat ini menjadi dalil bahwa kesabaran termasuk salah satu sebab teraihnya kebahagiaan dunia dan akhirat inilah yang pertama faidah kedua dari kesabaran faidah di akhirat mudha'afatu ujuri sabirin dilipat gandakannya orang-orang yang sabar pahala orang-orang yang sabar kadang Allah menyebut dua kali lipat kadang Allah menyebut tanpa hisab tanpa hisab itu tanpa hitungan tanpa menyebut angka alias apa banyak sekali Allah berfirman dalam surah Al-Qasas 54 Ula'ika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru Merekalah orang-orang yang akan diberikan pahala mereka dua kali karena kesabaran mereka Karena kesabaran mereka diberi, diberi ganjaran atau pahalanya dua kali dalam surah Az-Zumar 10 innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab hanyalah orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya kepada mereka tanpa hisab tanpa perhitungan tanpa menyebut angka biasanya kan kalau Allah Azza wa Jalla memberikan pahala disebut angka dua kali lipat, sepuluh kali lipat, sampai tujuh ratus kali lipat. Tapi khusus untuk orang-orang yang sabar, pahalanya tidak dihitung dengan angka alias banyak. Berkata Imam Al-Auza'i, laisa yuzanu lahum wala yukalu lahum innama yugrafu lahum gurafa. pahalanya bagi mereka itu tidak ditimbang tidak ditakar tapi di disyuk cek orang Sunda namanya disyuk berkali-kali syukan tanpa menyebut angka alias apa alias sangat-sangat sangat banyak ucapan Imam Al-Auza'i ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat tentang kesabaran Itulah yang kedua. Ketiga. Faidah ketiga di akhirat bagi orang yang sabar adalah para malaikat akan menyampaikan salam kepada mereka di surga sebagai balasan atas kesabaran mereka. Sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'du ayat 23 dan 24 kata Allah wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar dan para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu. Mereka yang dimaksud di sini para ahli surga. Setelah para ahli surga masuk ke dalam surga, para malaikat dari setiap pintu masuk menemui mereka sambil mengucapkan selamat, keselamatan atas kalian. Karena apa? Bima sobartum, karena kesabaran kalian ketika kalian hidup di dunia. Ketika di dunia teh banyak kanyeri, kaperih yang membuat kita menderita nyeri perih ges kapangih larawila larawirang ges kasorang ini baru artinya semua kepedihan penderitaan itu sudah terasa sudah teralami tapi tidak putus asa tidak mundur surut ke belakang sabar istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah Akibatnya ketika di surga malaikat datang menemui mereka salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian dahulu waktu di dunia fa ni'ma uqbadar dan itulah sebaik-baik tempat menetap di akhirat. Itulah yang ketiga. Faidah keempat anna lahumul maghfirah wal ajrul kabir الله Orang-orang yang bersabar itu akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar dari Allah. Itu di akhirat. Ampunan dan pahala ibarat kekayaan dan pengampunan atau penghapusan hutang di dunia. Di dunia ini bagi orang yang memiliki orientasi hidup duniawi. Sumber kebahagiaan mereka kalau mereka punya banyak uang tapi nggak punya hutang. Udah eta mah teu herang matanya. Sebaliknya kalau uang nggak punya hutang di mana-mana, udah dunia itu lebih sempit daripada daun kelor. Setiap HP berdering-dering, olah jangan-jangan yang nagih ya. Setiap ada motor dong apalagi tok tok tok, alah debt collector. Setiap ada assalamualaikum ah masalah tukang kredit dan seterusnya. Pokoknya selalu <laughs> dikejar hutang. Itu sengsara itu orang. Tapi sebaliknya kalau uang banyak, tabungan banyak, hutang nggak punya, oh bahagia. Itu di dunia. Di akhirat yang menguntungkan yang membuat orang bahagia itu pahala banyak, dosa nggak ada. Kan nanti antara pahala dan dosa itu bakal digimanain tuh? Ditimbang kan? فأما من ثقلت mawazinu, fahuwa fi 'isyati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan, dosanya ada, tapi lebih banyak pahalanya, <clears throat> lebih berat pahalanya. Fahuwa fi 'isyati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Langsung ke surga, nggak akan ke neraka dulu. Dosa-dosanya itu terhapus oleh sebagian dari pahalanya. Innal hasanati yudhibna Pahala kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Dosanya terhapus oleh sebagian pahala masih ada saldo pahala yang tersisa. Dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Tinggi rendahnya derajat dia di surga itu tergantung, tergantung saldo pahala yang tersisa. Makanya imam Ibnu Hajar al-Asqalan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian beberapa derajat. Kata beliau, rafatud darajat roti sawab. Ketinggian derajat di surga itu terkan, tergantung banyaknya pahala yang tersisa. Kalau pahala banyak, dosa enggak ada, uh bahagia banget itu. Tapi sebaliknya, kalau pahala habis, dosa numpuk, bangkrut itu orang. Pernah kan dengar Pertanyaan Nabi SAW dalam hadis Atadruna manil muflis Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Dijawab Al-muflisu alladhi la malalahu wa la mata Orang yang bangkrut itu yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan Bukan itu kata Nabi SAW Al-muflisu min ummati Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah man atha bisolatihi wa saumihi wa zakatihi orang yang nanti di akhirat itu datang dengan membawa pahala solat, pahala som, pahala zakat, pahala seluruh amal kebaikannya. Wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa zalama hadha wa safaka damma hadha. Tapi dia Selain suka sholat, saum, zakat dan ibadah lainnya, dia juga suka mencelak si Anu. Suka memukul si Anu, zalim kepada si Anu, suka menumpahkan darah orang lain, suka berbuat zalim. Dan tidak terbayar, terbalas di dunia enggak. Akhirnya yang pernah disakiti ngambil pahalanya, yang pernah didolimi ngambil pahalanya, yang pernah di uh, aniaya ngambil pahala terus sampai bila pahala habis. Sementara kedolimannya masih ada yang tersisa yang belum terbalas Dosa orang yang didolimi diambil, di offer, ditimpakan kepada si dolim tadi pahala habis dosa numpuk itu yang muflis bangkrut kata bahasa ekonomi sekarang mah bangkrut teh modis teu modal ledis becus henteu modalnya habis gitu ya barang juga nggak ada itu di dunia. Di akhirat orang yang bangkrut itu pahala habis. Karena dibagi-bagi orang. Dibagikan ke orang. Ke siapa? Ke orang-orang yang waktu di dunia pernah didolimi, dianiaya, diperlakukan secara tidak adil oleh orang itu. Ah, itu dibagi ya tuh. Jadi orang yang dolim, orang yang jahat, orang yang uh, aniaya ke orang lain itu orang-orang dermawan dengan pahala. Bagus apa buruk? Buruk untuk dia, muflis dia, bangkrut dia. Jadi kita harus berupaya menjadi orang yang minimalnya lebih banyak pahala daripada dosa. Syukur-syukur dosanya habis, pahalanya numpuk. Itu yang paling kita sukai. Salah satu cara agar dosa kita terhapus, pahala kita bertambah, sabar. Sabar melahirkan ampunan yang besar sehingga menghapus banyak dosa yang besar dan menghasilkan pahala yang banyak. Sebagaimana firman Allah Azza dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ke-11 illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir coba lihat kata Allah kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh bagi mereka akan memperoleh magfirah dan pahala yang sangat besar magfirahnya besar pahalanya besar magfirah yang besar itu menghapus sejumlah besar dosa pahala yang besar itu modal utama untuk meraih tingkatan yang lebih tinggi di, di, di surga di akhirat nanti ini salah satunya itu sabar tuh. Sabar itu menghapus dosa selain menambah pahala. Selain menghapus dosa dan menambah pahala, sabar juga menyebabkan aib kita, dosa dan kesalahan kita borok-borok kita ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana ini diambil? Dari kata-kata magfirah itu tadi ternyata. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan makna magfirah. Beliau berkata magfirah satu akar kata dengan mighfarah. Mighfarah mungkin zaman kiwari sudah tidak ada. Mikfaro itu tutup kepala yang terbuat dari besi yang biasa dipakai oleh para prajurit di medan perang. Ada dua fungsi mikfaroh. Bahasa kitanya apa mikfaroh tehnya? Topi baja gitu. Helm? <laughs> Beda helm mah Tino plastik atau. Ini mah dari apa? Besi. Ada dua fungsi migfarah. Pertama menutupi, menutupi kepala dan sebagian wajah yang kelihatan hanya mata untuk ngelihat. Ya, hidung untuk bernafas. Kadang hidung juga luarnya tertutup dan bibir untuk berbicara, untuk mengomando, untuk menggertak lawan. Pertama, migfarah fungsinya menutupi, kedua melindungi. Maka Kata-kata maghfirah sama fungsinya dengan migfarah. Menutupi dan melindungi. Meliputi, ma, ma, ma, menutupi apa? Menutupi dosa dan aib yang dia lakukan di dunia. Oleh Allah ditutup. Orang nggak tahu bahwa dia berdosa. Orang nggak faham, nggak ngerti bahwa dia itu banyak melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Disangkanya teh soleh we gitu ya. Kedua yang dimaksud menyelamatkan e, melindungi orang itu akan diselamatkan dilindungi dari azab. Azab yang tadinya dicanangkan akan ditimpakan kepada dia karena sebuah dosa di cancel. Apa di cancel teh? Dibedokkan. Di apa? di dibatalkan diampuni dari dari dari azab di dunia dosa itu ditutup dirahasiakan di akhirat diampuni inilah magfirah sehingga apabila seseorang berbuat dosa lalu dosa itu di dunia oleh Allah ditutup dirahasiakan nggak ada orang yang tahu tapi di akhirat diazab orang itu nggak dapat maghfirah atau sebaliknya orang itu berdosa lalu dosanya oleh Allah dibongkar diekspos di hadapan banyak orang sehingga orang-orang tahu walaupun di akhirat diampuni nggak diazab orang itu juga nggak dapat maghfirah Maghfirah itu orang berbuat dosa lalu dosanya oleh Allah ditutup dan dirahasiakan di akhirat diampuni dihapus itu maghfirah tuh. Makanya kalau kita berdoa Rabbi gfirli Ya Allah ampuni aku atau beli aku maghfirah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant gitu ya min endik. Itu minta maghfirah itu minta agar dosa kita di dunia ditutup, dirahasiakan, ditutup rapat, nggak ada orang yang tahu dan di akhirat diampuni. Itu maghfirah. Dan maghfirah bisa diraih dengan tobat. Maghfirah bisa di, di apa diraih dengan banyak infak dan sedekah dan maghfirah bisa diraih dengan kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 11 tadi, illal ladzina sabaru wa 'amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun wa ajrun kabir. Kata Allah kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh bagi mereka akan memperoleh maghfirah dan pahala yang besar. Dapat maghfirah yang menghapus dosa-dosa dalam jumlah yang banyak, dapat juga pahala yang besar. Jadi ibarat hutang dikurangi, gaji atau uangnya ditambah. Uh, simpanan tambah banyak, hutangnya tambah sedikit. Semakin sering sabar, semakin lama sabar, semakin terus menerus sabar, lama-lama dosanya habis, pahalanya lama-lama numpuk tuh. Dan itulah bekal bahagia di akhirat semakin banyak saldo pahala yang tersisa setelah dikalkulasi dengan dosa, semakin tinggi derajat kemuliaan orang itu tingkatannya di surga nanti. Itulah yang keempat kesabaran akan menyebabkan teraihnya ampunan dan pahala yang besar. Kelima, Annahumur rabihun. Orang yang sabar itu orang yang akan beruntung tuh. Orang-orang yang akan dikecualikan dari umumnya nasib manusia. Umumnya nasib manusia pasti, pasti, pasti rugi. Tidak bisa tidak. Tapi ada yang dikecualikan yang tidak akan rugi alias beruntung sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat dalam surah Al-Asr. Secara lengkap itu menyebut empat ayat Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sobis sabar demi waktu asar kalau sebuah surat diawali oleh sumpah menunjukkan beberapa hal hal yang pertama perkara yang akan diterangkan setelah sumpah ini super penting tuh jangan diabaikan kedua perkara yang akan dijelaskan itu pasti tidak ada keraguan sedikit pun. Dan surat ini diawali oleh sumpah wal asri. Innal insana sesungguhnya manusia ada huruf inna di subnya huruf taukid dan taukid itu menyatakan kepastian juga. Makanya diartikan sesungguhnya, sungguh-sungguh benar-benar bukan basa-basi basolo. loh. Innal insana lafi khusr. Ada huruf la lagi. Lafi lanya pendek, jangan dibaca panjang. Jangan dibaca innal insana lafi khusrin. Oh, terbalik itu artinya. Kalau lanya panjang, sesungguhnya manusia itu tidak berada dalam kerugian. Kalau lanya dibaca panjang, kalau dibaca panjang disebut la nafi. Nafi itu yang menidakkan. Nah ini mah la taukid dibaca pendek la fi khusrin. Maknanya benar-benar sungguh-sungguh. Ada sumpah, ada huruf inna, ada huruf la la fi khusrin. Itu taukid tiga-tiganya tuh. Sesungguhnya manusia itu pasti, pasti, pasti rugi. Semua? Iya semua. Ada yang dikecualikan? Ada. Nah, yang dikecualikan illalladzina aman, kecuali orang-orang yang berilmu. Loh, kok diartikannya berilmu kan di sana illalladzina amanu itu artinya apa? Orang-orang yang ber beriman. Tapi ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang wajibnya berilmu agar tidak rugi. Karena apa? Kata Ibnu Abbas setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maksud iman di sana teh iman yang lahir dari ilmu. Bukan iman yang didasarkan pada kebodohan. Kenapa dia bisa iman? Karena ada ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang yang dia imani. Imannya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, dia berarti berilmu tentang Allah. Semakin mendalam ilmunya tentang Allah, semakin kuat kokoh imannya. Pertama orang-orang iman yang dasari pada ilmu wa amilus solihat orang yang beramal soleh mengamalkan ilmu yang tadi difahami sobil hak, saling berwasiat tentang kebenaran sobil sabar dan berwasiat tentang kesabaran. Nah, salah satu di antara keempat poin yang menyebabkan manusia beruntung tidak akan rugi adalah sabar. Dan sabar walaupun disebut terakhir tapi ini menjadi penentu rugi atau untungnya orang itu. Sebab tanpa kesabaran tiga poin sebelumnya akan terhenti di tengah jalan. Orang yang beriman tanpa sabar dalam mempertahankan keimanan bisa putus di tengah jalan tuh. Karena adanya godaan, gangguan gitu ya ada nggak orang yang saya beriman kemudian murtad? Ada banyak. Ada nggak orang yang saya beriman dengan iman yang kuat eh tiba-tiba futur melemah kemudian jadi ahli maksiat? Ada banyak. Karena apa? Karena nggak ada kesabaran. Begitu juga dengan amal soleh. Ada nggak orang yang saya rajin ibadah kemudian berhenti ibadahnya? Banyak. Karena apa? Karena nggak ada kesabaran. Ada nggak orang yang ke, tadinya rajin tausiah gitu ya, memberikan pelajaran ke banyak orang, berdakwah, mengajak manusia kepada kebenaran, terus terhenti? Banyak. Baik karena dia melirik ada pekerjaan yang menguntungkan dari aspek duniawi, berhenti jadi ustaz. Banting setir jadi direktur. Berhenti sudah dakwahnya. Atau orang dakwah ditentang banyak orang yang namanya dakwah sehebat apapun itu dakwah pasti ada yang menentangnya. Coba siapa dai yang paling hebat? Nabi Muhammad SAW. Ada yang membenci beliau? Banyak. Ada yang menentang dan memusuhi? Banyak. Ada yang memerangi yang ingin membunuhnya? Banyak. Kurang apa beliau? Kalau beliau orang yang segala-galanya sempurna sebagai manusia, ditentang, dibenci, diperangi, dimusuhi, apalagi kita-kita. Semakin hebat dakwah, semakin hebat penentangannya. Ada enggak ustaz dai yang mengajak kepada kebenaran terus dibenci orang? Banyak. Ketika Ustaz mengatakan para hadirin, saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi, ya, jauhi mabuk. Haram itu mabuk. Si pemabuk reaksinya gimana? Aduh terima kasih Ustaz sudah diingatkan begitu? Enggak Ustaz itu mulutnya bawel harus disumpal sama botol kan gitu ya. Para ABG, para pemuda-pemudi, remaja-remaji, jangan pacaran itulah ya. Haram loh dosa. Betul haram Ustaz, tapi juga harum. <laughs> Ayawe nih malah nanat. <laughs> Akhirnya apa? Membenci Ustaz ini bawel, eh, usil. Sotoy, eh kepo. Ingin tahu urusan <laughs> orang gitu ya. Itu baru kemaksiatan. Apalagi kalau yang diungkit-ungkit itu kebidahan. Jangan melakukan ini nih nggak ada contohnya. Wah itu pedang itu langsung dicabut itu. Banyak. Karena banyaknya tantangan banyak orang yang berhenti ngajak orang kepada kebenaran itu banyak tantangannya udahlah berhenti saya daripada dakwah-dakwah begini udah mending jadi tukang bala-bala Hmm, gitu kan? Berhenti. Nggak ada kesabaran. Kesabaran itu penentu bagi amal-amal yang sebelumnya. Maka wajib kita bersabar ketika menuntut ilmu. Wajib kita bersabar ketika mengaplikasikan ilmu. Wajib kita bersabar ketika mengajarkan ilmu. Tiga poin sebelum sabar ini berkaitan dengan ilmu. Iman itu ilmu. Amal soleh itu pengamalan dari ilmu. tawasobil hak itu mengajarkan ilmu. Tanpa kesabaran udah berhenti di tengah jalan tuh. Makanya kesabaran itulah yang menjadi penentu orang terhindar dari kerugian. Walasri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasobil bil haq wa tawasaw sabr. Orang yang sabar juga oleh Allah disebut dengan ahlul maimanah. Kelompok kanan. Jangan dikatakan ekstrim kanan. Sebab konotasinya buruk ekstrim kanan. Golongan kanan. Sebab ada golongan kanan, ada golongan kiri wa ashabul yamin ma ashabul yamin terus ayat yang berikutnya wa ashabus shimal ma ashabus shimal terus di dalam surah yang berada di dalam juz amma surah al-balad Allah menyatakan thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul Maimanah. Kata Allah, kemudian orang-orang yang beriman, mereka juga bertausiah saling mewasiatkan kepada kesabaran dan saling mewasiatkan kepada rah kepada kasih sayang, merekalah ashabul maimanah, golongan kanan. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa zillim, mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maktu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah itu untuk golongan kanan ya membaca itu kita bisa senyum-senyum sendiri ngarep masuk ke dalam golongan seperti itu boleh nggak ngarep seperti itu harus tapi jangan sekedar ngarep tanpa tanpa usaha harus diusahakan. Itu yang kelima. Keenam. An Allah Yubashiruhum bithawabi ala sabrihim. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan pahala yang besar karena kesabaran mereka. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ wal anfus wath thamarat wa basyiris dan kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan berupa kelaparan berupa kekurangan harta berupa ancaman terhadap jiwa berupa kekurangan buah-buahan tapi sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah sudah memberikan sinyal-sinyal positif berupa kabar orang sabar itu akan gembira, akan bahagia, akan senang. Penderitaan yang dialami sementara di dunia itu melahirkan kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Itu enam poin keutamaan yang Allah berikan di akhirat bagi orang-orang yang sabar, tapi keenam itu bukan hasr. Hasr itu bukan pembatas, bukan hanya enam. Ayat-ayat lainnya masih banyak. Cuma keenam poin itu pun cukup pikabitaun kanggo orang sadayana. Cukup menggiurkan, ya. Itulah ayat-ayat tentang kesabaran. Sekarang kita masuki hadis. Hadis-hadis tentang kesabaran ini juga banyak. Jauh lebih banyak dari penjelasan Al-Qur'anul Karim. Apa sajakah hadis tersebut? Pertama, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kitabul Janaiz bab tentang kesabaran. Diterima dari Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik ini kita bahas pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah hampir habis waktunya. Tinggal tersisa untuk tanya jawab. Penjelasan ini kita cukupkan sampai di sini dan selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Apa hukumnya seorang ahwat safar untuk bekerja? Contoh ahwat tinggal di Bandung, kerja di Jakarta. Ya boleh asal ada mahram Ada dua hal Pertama boleh gak wanita kerja? Boleh dengan syarat pertama ada izin Kalau dia sebagai istri izin dari suami Kalau dia belum punya suami izin dari ayahnya Dari orang tuanya Kedua ya Menutup aurat ketika keluar rumah untuk bekerja Ketiganya aman dari fitnah baik di jalannya maupun di tempat kerjanya. Keempatnya pekerjaannya yang layak untuk seorang wanita. Jangan sampai seorang wanita kerjanya naik tower gitu. Dan kelimanya tidak meninggalkan kewajiban yang lebih pokok tidak melalaikan kewajiban kepada suami dan anak-anaknya. Kalau semua itu terpenuhi boleh. Itu pertama. Kedua, safar. Kalau tiap hari kan nggak mungkin bolak-balik dari Bandung ke Jakarta. Pasti ahwat itu akan pindah ke Jakarta, baik ngekos, kontrak atau beli rumah sendiri. Kalau sudah pindah ke Jakarta walaupun ngekos atau ngontrak atau beli rumah, ya berarti dia sudah bermukim di Jakarta. Dekat ke tempat kerjanya tidak lagi safar, ya. Jadi safarnya wajib pakai mahram. Kalau tidak pakai mahram dia berdosa. Aduh, kalau nulis pertanyaan jangan kayak surat selembar, jadi malas bacanya juga. Apakah seorang suami yang diam ketika melihat istrinya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla seperti tidak berhijab itu dapat disebut sabar? Bukan, itu kuulen. Nanti sabar kita bagi kepada tiga jenis kesabaran. Ada orang, saya pernah ketika berwudu. Orang itu wudunya lama, padahal ngantri banyak, lebih dari 10 orang ngantri. Beres wudu dia berdoa di sana, di tempat itu, ngehalangan batur. Lama. Lalu saya tepuk mas berdoanya di sana. Orang ngantri langsung sabar tahu sambil merongos dia nyuruh sabar para anak anak muda ya mungkin kelihatan saya juga masih muda jadi berani <laughs> dia begitu Nah, sampai yang lain-lain yang emosi mah gitu ya ini belegugan <laughs> dan seterusnya sampai ada satpam yang mau menghajar dia saya bilang jangan saya tuntun saya ingin belajar sabar. Tolong sabar itu apa dan ada berapa macam. Yang tadi itu termasuk sabar yang mana? Bingung. Ya sabar ya pokoknya iya. Sabar teh apa? Nahan diri. Anda kan nahan diri marah-marah. <laughs> Pertama sabar itu ada tiga. Sabar dalam melakukan perintah Allah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wajib sabar, artinya ulat rutin kontinu tidak terganggu oleh godaan apapun. Sehebat apapun godaan dia tetap melaksanakan ketaatan itu. Kedua sabar dalam menjauhi semua yang Allah larang. Karena di dalam menjauhi yang Allah larang itu banyak godaan yang menarik mengajak dia untuk melanggar itu kan. Nah sabar dalam hal itu Yang ketiga sabar dalam menerima musibah Menerima musibah sabar itu tidak berkeluh kesah Tidak putus asa Tidak meratap Tidak menjerit-jerit Itu tiga jenis kesabaran Saya jelaskan gitu Yang tadi harus sabar itu Eh, sabar jenis mana nggak masuk anda salah dalam menerapkan kesabaran karena anda bisa bergeser ini antrian banyak sedangkan jamaah sudah mulai komat orang ingin dari awal gitu jadi sabar itu bukan dalam perkara yang ditanyakan seorang istri bermaksiat membuka aurat suaminya sabar sabar yang mana Apakah sabar dalam melakukan ketaatan? Enggak. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan? Enggak. Ya. Dia wajib untuk memerintahkan bukan hanya menganjurkan memerintahkan. Selangkah kamu keluar rumah dengan aurat terbuka, kamu menuntun saya sebagai suami kamu ke dalam neraka. Itu. Jadi wajib bagi dia untuk menyuruh memerintahkan. Dulu Ana sering melakukan maksiat. Uh, kalau ada pertanyaan tentang kalau ada masa lalu kita yang buruk, nggak boleh diungkit. Kalau ada ingin menanyakan kasus sekarang, uh, kasus dulu ditanyakan sekarang, jangan dipastikan bahwa itu saya seumum uh, samarkan bagaimana kalau seseorang dahulu bermaksiat gitu. Dan alhamdulillah setelah mengenal dan memahami sunnah anak berhenti total. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya. Bagaimana cara tobat dari perbuatan maksiat yang dulu pernah anda lakukan? Apakah ada namanya sholat tobat yang diajarkan sunnah? Bab tobat sudah dibahas? Sudah. Intinya penuhi tujuh syarat tobat. Pertama, berhenti dari dosa-dosa itu. Dan ayat dannya ya. Berhentinya itu lillah karena Allah. Bukan berhenti karena enggak mampu lagi. Bukan berhenti karena takut kepada manusia. Pokoknya karena Allah. Dua, menyesal. Tiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosa itu berkaitan hak orang lain, kembalikan hak itu kepada dia. Kalau kita pernah umpama merampas uang sejumlah 100 ribu, tobat kembalikan. Jangan tobat, tobat, tapi ini tetap dimakan sama dia. Kembalikan. Kelima dan keenam berkaitan dengan waktu. Lakukan tobatnya sebelum sakaratul maut. Begitu sakarat dia tobat, tutup pintu tobat, nggak diterima. Dan keenam, ya, tobatnya juga harus dilakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih di mana? Masih di timur. Itu enam syarat tobat. Yang saya sebut tujuh tadi itu tadi ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kalau itu semua terpenuhi itu taubatan nasuha, semua dosa-dosanya diampuni dan Allah memberikan pahala yang besar atas taubatnya ya. Semoga yang bertanya tadi bisa istiqamah di atas kebenaran. Saya menikah sudah 13 tahun, suami saya alhamdulillah soleh, baik, tapi suami saya selalu minta dilayanin bergaul hampir tiap saat. Uluh, kadang-kadang saya kewalahan. Apa saya termasuk yang tidak sabar? Suruh nikah lagi aja. Kalau memang daripada suaminya bermaksiat nanti ya ibarat orang yang makannya gembul dikasih sepiring habis kutap ketap kene ganggaratin minta nambah lagi kata istrinya habis beras nggak ada nasi nggak ada itu juga jatah saya sudah <laughs> masuk ke sana tuh dia kalau dia banyak uang dia bisa ke restoran tuh ya ah di sini mah nggak cukup saya pergi aja ke restoran Padang Akhirnya makan lagi nanti dia di sana. Makanya sediakan beras dan nasi serta lauk pauk yang cukup, yang besar. Agar suaminya terpenuhi keinginannya. Itulah nggak perlu dijelaskan lebih jauh ya. Kalau ternyata enggak, nggak mampu melayani sementara suaminya dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia harus sadrah untuk menjaga agama suaminya. Saya kalau umpas sehari lima kali nggak mampu, mampunya cuma dua kali. Kata suami nggak minimal lima kali umpamanya. Ya kalau gitu cari lagi lah nggak apa-apa. Jatah saya dua kali tetap, nanti yang tiga kali ke yang lain. Paling begitu ya solusinya. Semoga Allah memberikan kesabaran. Apa penyebab hati menjadi keras dan bagaimana cara mengembalikan hati supaya tidak keras? Kemarin dibahas di pasar minggu ya. Iya hari Rabu. Oh, pasar baru. Saya nyebut apa tadi? Pasar minggu, pasar minggu di Jakarta. Kemarin di pasar baru dibahas. Bagaimana agar hati yang keras bisa melunak. Walaupun yang di sini nggak semua hadir tapi di disiarkan di radio, di YouTube dan seterusnya. Intinya penyebab hati keras itu maksiat. Pergaulan yang salah, jauh dari majelis ilmu, ya. Jauh dari orang-orang soleh Akibatnya hati menjadi mengeras. Kerasnya hati ditandai dengan malas untuk beribadah dan kecenderungannya kepada maksiat besar. Bagaimana cara melunakannya? Hadiri majlis-majlis ilmu, tinggalkan pergaulan kawan-kawan yang buruk akhlaknya dan cari kawan-kawan bergaul yang baik-baik. Semoga kita juga terimbas dengan kebaikan mereka Jangan lupa minta hidayah kepada Allah agar diistiqomahkan di atas kebenaran. Itu di antara beberapa perkara yang bisa melunakkan hati. Ustaz saya pernah melihat di Youtube mengapa dalam soft orang yang sholat dekat Ka'bah ada yang menjaga. Yang menjaganya tidak ikut sholat askarnya. Iya. Banyak askar-askar mungkin ada ribuan di sana ketika sholat tidak ikut sholat. Apa yang mereka lakukan? Menjaga keamanan ketertiban. Sebab sangat mungkin ketika sholat ada orang yang membuat ulah membuat kekacauan ya atau umpamanya menyusun saf sudah penuh ada orang yang maksa sehingga mengganggu mendolimi orang lain itu askar bagiannya tuh nah adapun khusus di dekat Ka'bah imam itu harus dijaga dilindungi karena betapa banyaknya orang yang berupaya menyakiti atau bahkan membunuh imam ada nggak orang yang pernah berupaya membunuh Syekh Sudais? ada orang syiah ahlakahumullah ya dan itu ketahuan awas mereka terlatih untuk itu nah ketika umpamanya atau ada yang sebaliknya berbuat gulu kepada imam sampai dipeluk diciumi bagian apanya saja untuk bertabarruk kepada tubuh sang imam Nah, semuanya itu diamankan. Kalau tidak ada pengamanan seperti itu dan karakter keras yang ditunjukkan oleh askar itu memang seharusnya karena orang yang datang ke sana bandelnya bukan main. Askar aja dilawan. Padahal sekeras itu. Saya nggak kebayang kalau yang suruh dijaga jadi askar di sana orang Sunda eh. Uh, segala di polototan yang ngeleper. <laughs> Makanya alhamdulillah aman ya setiap detik Masjidil Haram tidak pernah sepi, tapi nggak pernah ada ya atau nggak pernah ada kejadian-kejadian yang yang yang luar biasa. Setiap ada kejadian langsung terdeteksi dari awal, ada ribuan kamera di sana dan diawasi secara ketat. Orang yang nyopet aja ketahuan. Padahal si korban yang dicopetnya nggak tahu bahwa dia dicopet. Oh, ketahuan nyopet gerawak, di ditangkap ya. Ketat di sana. Pengawasannya ketat. Yang dengan cara seperti itu nggak pernah ada insiden ya. Oleh karena kadang-kadang ada orang yang sudah terdeteksi mau membuat keributan ketika mau haji. Sudah kedeteksi duluan bahwa senjata bahwa ini sudah ditangkap duluan aman. Orang jamaah haji nggak tahu bahwa akan ada orang yang akan membuat kekacauan karena sudah diamankan sejak dini. Tapi nggak terekspos, ya. Berita itu ada bagi orang-orang tertentu saja. Itu yang menyebabkan umroh dan haji selama puluhan tahun, ribu ratusan tahun, selama lebih dari seribu tahun aman. Jarang insiden terjadi. Apakah pahala orang yang sholat penuh dan masbuk beda? Iya lah, Yang masbuk lebih kurang dibanding yang penuh. Bukan lebih kurang, kurang dibanding yang penuh. Maaf tidak sesuai bab yang dibahasnya apa-apa. Terakhir ya. Ustaz Afwan di luar tema. Pada saat saya menjadi masbuk dan saat imam telah salam, pada saat saya berdiri, tiba-tiba orang yang di sebelah kanan saya yang juga masbuk kemudian mundur dan menjadi makmum. Apakah hal tersebut ada sunnahnya? Tidak ada. Memang ulama ikhtilaf tentang estafeta berjamaah. Syekh bin Baz rahimahullah itu membolehkan. Cuma berpegang kepada keumuman hadis yang menyatakan salatul jamaati afdalu min salatil faddi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Keumuman hadis itu. Adapun Nabi sallallahu pernah enggak Eh, masbuk berdua atau lebih kemudian mereka berjamaah? Tidak. Nabi SAW pernah masbuk? Ya pernah masbuk. Pada waktu sholat subuh, sebelum sholat subuh ada keributan di daerah Kuba. Nabi SAW dipanggil untuk melerai. Setelah melerai, para sahabat menyangka Nabi akan sholat subuh di sana, lalu mereka sholat subuh di Madinah. Pada waktu rokaat kedua, Nabi SAW datang beserta salah seorang sahabat. Nabi masuk ketika imam membaca surah Qaf di rokaat kedua. Setelah imam salam, Nabi dan sahabat dibangkit lagi dan sholat masing-masing. Menambah satu rokaat. Itu contoh yang diperlihatkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan An Nasa'i. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah masuk ke masjid di saat imam sudah salam. Dan ada bersama beliau beberapa orang. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Sallu eh, apa namanya? Sallu furoda wa illa narji wa nusalli jama'iyan." Salatlah kalian masing-masing. Setelah imam salam. Kalau enggak kita pulang ke rumah kita salat berjamaah di rumah. Dan ini hadis dipegang oleh ulama-ulama yang berpendapat tidak ada jamaah kedua di satu masjid yang di masjid itu ada imam rawatibnya, imam tetapnya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud tadi begitu uh, masuk masjid imam sudah salam, beliau berkata kepada orang-orang yang datang bersama beliau, "Shallu furoda, salatlah kalian sendiri-sendiri." Wa illa narji wa nusalli jama'iyan. Kalau enggak yuk kita pulang kita berjamaah di rumah. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.